Gitu. Silakan Pak Dibio. Selamat siang Pak. Menurut kami Pak ya, Departemen Hukum itu harus membenahi departemennya yang penuh sarang mafia. Sama dengan Departemen PU, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan. Banyak departemen-departemen yang menjadi sarang mafia. Dalam hal ini Pak ya, ditinjau ulang hakim-hakim yang tidak efektif harap segera diberhentikan atau dinonaktifkan. Hakim-hakim yang efektif dan memang berprestasi bagus baru dapat renominasi. Begitu Pak bunyinya. Kalau tidak, negara ini makin lama makin bangkrut Pak. Karena orang-orang tikus-tikus kota itu merajalela dalam korupsi ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio. Pak Johan, sama siang. Silakan Pak. Terima kasih. Itu tadi bukannya hakim diberhentiin puluh harusnya. Yang dis disisain sepuluh, yang lain diberhentiin. Itu baru kok mau ini, kok mau sehat karena semua departemen gak termasuk kehakiman di Indonesia yang, yang namanya terlibat dalam pemerintahan itu kayak rayap. jadi walaupun dikasih tunjangan gede itu sama juga rakyat dikasih kayu sebanyak berapa banyak juga habis sehingga akhirnya negara kelihatan nampak dari luar bagus tapi dari dalamnya keropos mereka juga sama pejabat ternyata penampilannya indah kalau ngomong di TV bagus tapi kelakuannya beda tolong disampaikan deh itu jadi kalau ini pas FM tuh tujuannya untuk apa sama anak ngadain begini kalau nggak disampaikan negara nggak berubah kok ya baik terima kasih Pak Johan Pak Zainal. Halo, selamat sore. Selamat sore, silakan Pak Zainal. Kalau menurut pendapat saya, memang bahasa Indonesia itu sudah kebanyakan lah, nggak semua sih kebanyakan ya. Yang jadi hakim udah nggak bisa dipercaya. Banyak walaupun gajinya udah berlipat-lipat naik. Terus yang masyarakat kecil pada penipu-penipu banyak itu kan moralnya bangsa Indonesia udah agak rusak lah, rusak ibaratnya lah, kering semua. Kalau pendapat saya itu hukumannya itu harus saya mati seperti RRT itu. Jadi kalau yang udah dinaikin masih korupsi, yang jadi pejabat, ya kan? Harus hukumannya diberberan, jangan diringan-ringan. Pokoknya koruptor tembak mati, teroris tembak mati jadi biar orang-orang yang jahat-jahat itu yang nggak benar itu biar ngurangin sedikit penjelasan gitu. hukum Waalaikumsalam dan terima kasih Pak Zainal yang lainnya di 6339160 Pak Fred selamat sore ya Pak Fred Rumawas silakan Pak ya itu renumerasi susah bacanya remunerasi ya renumerasi tapi itu memang kita mencoba macam-macam ya. Kita digunanya Bu, lantaran suap dan macam-macam lebih tinggi daripada tambahan eh, biaya itu seperti misalnya keuangan sejak saya, saya mantan PNS ya Bu ya. Eh, sejak dulu itu eh, keuangan itu udah dua kali lipat dari kita. Sama saja mencuri. Jadi saya kira jangan mengharap penambahan uang itu akan membuat orang lebih jujur memang dari sananya udah nggak jujur bu jadi saya kira seperti bapak tadi itu tindak ya kalau ada 10 orang di 10 uh, eh, apa, hakim di in, ada indikasi uh, curang ya langsung tindak saja ya, ya itulah terima kasih bu terima kasih Pak Fred Pak Andri selamat sore selamat sore silakan Pak ya kalau menurut saya sih ya kesalahannya pada sistem jadi bukan pada remunerasinya gitu kalau seperti hakim atau penegak hukum dan sebagainya itu justru seharusnya eh, hukumannya lebih berat gitu. Sistem yang harus dibuat itu kalau seperti di China itu kan dia di eh, hukum mati ya. Nah, kalau menurut saya itu cocok. Nah, buat koruptornya ya, artinya mungkin bisa saja dikenakan hukuman sumur hidup begitu. Karena penegak hukum atau hakim dan sebagainya ini kan orang-orang yang seharusnya memberikan contoh yang baik gitu, dari teladan kepada masyarakat begitu kan. Dengan adanya remunerasi seharusnya ya semakin memperbaiki diri bukan semakin memperkuat korupsinya begitu kan. Nah kalau contoh e, tidak bisa ya seharusnya hukumannya lebih berat karena mereka dalam gambarannya kan sudah menerima remunerasi tadi begitu. Jadi sistemnya yang harus diperkuat. Ya. Itu, Pak, itu dia. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Pak Christian, silakan Pak. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Kalau kita perhatikan tadi dari eh, Bapak Bapak yang menelpon di awal sampai sekarang sudah sangat clear. Masalahnya berarti bukan remunerasinya yang salah. Yang salah itu adalah ketidaktegasan pemerintah eh, penegak hukum dalam hal ini ketika terjadi eh, pelanggaran mereka seolah-olah berlomba-lomba saling melindungi kita lihat saja kasus-kasus terakhir ini jadi jawabannya jelas kita butuh pemimpin yang jujur sekaligus tegas nah, kalau pimpinannya sendiri saja tidak jujur bagaimana dia bisa tegas jadi sebenarnya betul tadi yang dikatakan bahwa secara sistem memang salah sudah ada yang salah di di, untuk pimpinan kita, di cara-cara kepemimpinan dari beliau-beliau itu. Terima kasih. Pak Nasro, selamat sore. Silakan. pimpin yang salah dan juga pimpinnya yang banyak ngomong itu baru berbicara pencitraan. Jadi ini contohnya ya anak-anak bocah yang masuk di Surabaya yang ibu jadi dihakimi setelah dia teman SD kejujuran dia lagi dia dihakimi gitu boleh kurang lagi dan ketepat ketepat ibunya belajar kurang lagi jadi manusia itu kita dididik kurang tak kita mengalami kok kita punya tetangga punya saudara punya anak juga gitu loh bagaimana kata kutunya punya pendidikan menjadi mitra memahami dan bagaimana tingginya. Jadi udah diajarin dari kecil, tidak jujur gitu loh. soalannya Bu. Jadi nggak heran lagi mau kemana nih negara ini